memuji Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Di malam ini di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga dan semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri ajin tamatin hajjatuh Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat tidak ada tujuan kecuali untuk menuntut ilmu agama atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan pahala yang sempurna. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dan memberikan semangat motivasi kepada kita untuk selalu menambah menimba ilmu sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wa ayyat wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengangkat tema dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita resapi bersama. Agar kita mengetahui hakikat tujuan hidup kita. Agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Agar kita mengetahui arti hidup yang sesungguhnya. Pembahasan ini kuperuntukkan kupersembahkan yang pertama kali adalah untuk diriku pribadi yang sering lalai dari amalan menuju surga. Yang kedua untuk saudaraku dan saudariku yang terbuai dengan fata organa dan gemerlapnya dunia. Untuk mereka yang selalu berangan-angan panjang, sedikit ibadah dan banyak dosa untuk mereka yang memiliki hati yang membeku penuh dengan dosa. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada malam yang mulia ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi lentera bagi kita dalam perjalanan menuju akhirat kita. Pembahasan ini ayyuhal ikhwa wal ahwat rahimani wa rahimakumullah akan kita bahas dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah dunia di tanganku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia. Marilah bersama membaca lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara gamblang menjelaskan kepada kita hakikat sesungguhnya dunia. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya lebih banyak mengecam lebih banyak menghina dunia daripada memujinya. Semua itu adalah motivasi bagi kita semuanya agar kita beramal untuk akhirat, kampung yang kekal dan abadi dan tidak terbuai, terlena, tergoda dengan gemerlapnya dunia yang menipu. Di antara ayat yang menjelaskan tentang kehinaan dunia Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, dunia adalah kesenangan yang menipu. Betapa banyak manusia mengejar dunia, tahta, wanita, harta, sampai-sampai menipunya, sampai-sampai melalaikannya dari agama, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara dalil yang menjelaskan tentang hinanya dunia dari sabda Nabi SAW alaihi wasallam juga banyak sekali. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat melewati pasar di kota Madinah. Di tengah jalan beliau mendapati ada seekor bangkai kambing. Dan kambing tersebut adalah kambing yang cacat. Melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu anna hadza bidirham?" Siapa di antara kalian yang ingin yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham murah. Kalau para sahabat menjawab, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma Wahai Rasulullah saw, Alaihi Wasallam, kami tidak ada keinginan untuk membelinya. Mau buat apa bangkai tersebut? Udah cacat, udah bangkai lagi. Qala atuhibbuna annahu lakum. Lalu Rasulullah SAW menawarkan lebih murah meriah lagi. Bagaimana kalau gratis buat kalian? Mau apa enggak? قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه fa فكيف وهو ميت وهي رسول الله kami enggak ingin walaupun dikasih gratis orang ya andekan hidup saja kami enggak mau karena itu cacat bagaimana lagi kalau itu sudah bangkai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa ladunya ahwanu indallah min hada alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di sisi kalian. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah, ma saqallahu kafiran qattu." Andaikan dunia sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap nyamuk. Subhanallah. Perhatikan kalimat sayap nyamuk. Jadi bukan nyamuknya, sayapnya. Kita tahu nyamuk aja ya binatang yang mungkin kecil. Tapi ini bukan nyamuknya, sayapnya malah. Andaikan dunia sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap nyamuk, masaqallahu kafirun qattu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Karena dunia ini pada dasarnya hanya boleh dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hidangnya dunia, orang kafir pun mendapatkan nikmat dunia. Bahkan betapa banyak pada zaman kita sekarang orang kafir mungkin lebih ya kaya, lebih sukses dalam masalah dunia daripada orang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hinanya dunia sangat banyak. Semua itu menunjukkan kepada kita supaya kita sadar. Supaya kita tidak terbuai tidak terlalaikan, tidak tertipu dengan godaan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia adalah ujian bagi kita semuanya. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'adzim." Ketahuilah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan anak-anak. Apakah kita bersyukur ataukah kita kufur? Dan ini harus kita sadari. Betapa banyak orang tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemelaratan dia bisa sabar. Tapi betapa banyak orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, dengan harta, dengan wanita, dengan takhta, dia tidak bisa bersyukur. Justru malah melalaikannya dari akhirat, dari agama. Lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia adalah seorang nabi sekaligus raja. Tapi dengan harta dan kekayaan serta tahta yang Allah berikan kepadanya, dia memahami bahwa semua itu adalah ujian. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40 falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku apakah saya kufur ataukah saya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ya ikhwan hendaknya kita memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian bagi kita ujian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ujian tatkala kita melarat, tatkala kita miskin, tatkala kita sakit saja. Bahkan dunia, harta, ya, tahta semua itu juga adalah ujian bagi kita semuanya. Dahulu Abdurrahman ibnu Auf, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ubtulina bidzarra'i fasabarna wabtulina bisarra'i falam nasbir dahulu kami diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kami bisa sabar tapi tatkala Allah memuji kami dengan kenikmatan kami tidak sabar banyak di antara kita yang tidak bersyukur tatkala mendapatkan ujian berupa kekayaan, harta dan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia adalah fitnah, ujian dan cobaan bagi kita semuanya. Sekalipun dunia dengan beragam macamnya adalah ujian dan cobaan bagi umat manusia. Namun ada tiga macam fitnah yang merupakan fitnah terdahsyat dunia yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah fitnah harta. Harta adalah fitnah yang sangat dahsyat. Betapa sering pertengkaran, bahkan pertumpahan darah terjadi gara-gara rebutan harta. Bahkan saudara dengan saudara yang lainnya pun ya, terputus persahabatan dan kekeluargaan di antara mereka hanya karena harta. Tetangga ya dengan tetangga sampingnya ya bermusuhan hanya karena rebutan sejengkal tanah. Dan ini adalah suatu hal yang banyak terjadi. Fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat ini memiliki fitnah, ujian dan cobaan. Dan fitnah terbesar bagi umatku adalah fitnah harta. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta manusia memang makhluk yang mulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia ini dalam penciptaan yang baik. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Makanya salah teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari kera. Karena ini bertentangan dengan penghormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sekalipun manusia adalah makhluk yang mulia, tapi harus diakui juga bahwa manusia adalah makhluk yang paling serakah terhadap dunia. Ya, yang paling serakah terhadap dunia. Dia mencintai dunia dengan membabi buta. Tak pernah lelah mengejar dunia. Ya. Sampai Inilah yang membuat manusia cepat tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa tashubbu min husnatan, al-hirsu al mal wal hirsu al umur." Dua hal yang membuat anak Adam cepat pikun dan cepat tua. Ya, yang pertama adalah ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap usia. Ya, ambisi terhadap harta. Ya, orang kalau cinta dunia, mengejar dunia, ini cepat pikun, cepat tua. Dan yang kedua adalah ambisi terhadap usia. Maksudnya ambisi terhadap usia, udah tua, ngakunya masih muda. Panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Nah, manusia selalu ya terbuai dengan panjang angan-angan. Dia menumpuk harta, tidak pernah merasa puas dalam mengejarnya. Semakin dia mendapatkan harta, semakin dia tidak pernah puas dengan harta tersebut. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Lau anna libni Adam wadiyani salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki dua lembah emas, sudah punya dua lembah emas, Pak. Dia pasti menginginkan lembah yang ketiga. Karena rakus manusia terhadap dunia. Gak ada selesai-selesainya. Itu kan manusia. Udah punya dulu masih zamannya sepeda ontel. Bayangin enaknya punya sepeda motor. Udah punya sepeda motor, bayangin enaknya punya mobil. Setelah punya mobil, enaknya kalau punya pabriknya mobil. Gak ada selesainya manusia terhadap dunia. Andaikan kita menuruti hawa nafsu kita, maka tidak ada selesainya. Makanya kata Nabi selanjutnya, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Tidak ada yang bisa menyumbat mulut anak Adam kecuali tanah kuburannya. Ini baru kalau udah mati baru gak ada ambisi terhadap dunia. Nah, jadi ini fitnah yang pertama yaitu fitnah harta. Fitnah yang kedua ma'asyiral muslimin, fitnah dunia yang sangat dahsyat juga adalah fitnah wanita. Dunia yang satu ini pun menjadi penggoda yang tidak kalah dahsyatnya. Lihat aja di iklan-iklan, promosi-promosi, banyaknya menggunakan kaum wanita, kaum hawa sebagai alat untuk merusak moral anak manusia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita dari fitnah dan godaan kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Fattakun dunya, wattakun nisa, fa inna awwala fitnatin fi bani Israel kanat fin nisa." Takutlah kalian terhadap dunia dan wanita. Fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali di kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah pada umatku bagi kaum pria fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah kaum wanita. Oleh karenanya, satu hal menarik yang perlu menjadi renungan bagi kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perbedaan antara ayat tentang perzinaan dengan ayat pencurian. Dalam ayat pencurian, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kaum pria daripada kaum wanita. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Wassariqu wassariqatu faktu rumah, Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Mana yang didahulukan oleh Allah? Laki-laki. Ya, bandingkan ini dengan ayat perzinahan. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah." pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing yang didahulukan apa kaum wanita dalam ayat pencurian yang didahulukan kaum laki-laki kenapa karena yang paling banyak jadi maling kaum laki-laki karena mencuri itu butuh keberanian butuh kelincahan mental yang itu jarang dimiliki oleh kaum wanita Kaum wanita biasanya mencuri hati kaum pria. Ya. Baik, tapi kalau dalam perzinaan didahulukan kaum pria, kaum wanita karena mereka yang biasanya menjadi sumber awalnya. Ya, mereka lah yang menggoda kaum pria dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan mengumbar aurat-aurat mereka sehingga memancing ya nafsu kaum eh pria. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memulai dan mendahulukan kaum peri, kaum wanita pada ayat perzinahan. Yang ketiga, ayolah wa wal jenis fitnah dunia yang ketiga yang tidak kalah dahsyatnya juga adalah fitnah jabatan dan tahta. Manusia jika telah memiliki ambisi dan tergila-gila dengan harta, eh, dengan tahta, ya dengan jabatan maka akan lebih merusak daripada serigala kelaparan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam madibani ja'iani ursila fi ghanamin afsadalaha min irsil mar'i alal mal wasyarafi lidih Tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepas kepada seekor domba lebih merusak ya bagi agama seseorang daripada ambisi manusia kepada harta dan kepada tahta. Lihat aja kalau apalagi kalau musim-musim kampanye demi supaya menang, supaya terpilih Betapa banyak orang nekat menerjang aturan-aturan agama. Pergi ke dukun, pergi ke kuburan. Supaya apa? Menang. Ya, nyuap, sogok, janji-janji palsu. Semuanya diumbar demi meraih jabatan. Inilah fitnah tahta. Inilah fitnah ya jabatan yang sangat berbahaya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengejar dunia tidak ada akhirnya. Yakinlah bahwa jika kita menuruti hawa nafsu kita, maka nggak akan ada kata finish untuk dunia. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah menyatakan pecinta dunia tidak akan lepas dari tiga keburukan. Yang pertama, kegundahan yang terus-menerus. Orang kalau pecinta dunia itu gundah, Pak. Semakin banyak duitnya, bukan malah ayem. Malah bingung. Ya, malah bingung. Gundah, selalu mikirkan. Ya. Yang kedua, letih, capek. eh capek. Yang ketiga adalah penyesalan yang tidak akan berhenti. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Pecinta dunia tidak akan selamat dari tiga hal ini, kegundahan, kelelahan dan ya penyesalan. Poin yang kedua, ayo ihwah adalah akhirat di hatiku. Setelah kita mengetahui bahwa dunia ini adalah fitnah, ujian, godaan bagi umat manusia, maka kita harus berjuang, berjihad melawan hawa nafsu ini supaya kita tidak menjadi pecinta-pecinta dunia, tidak menjadi budak-budak dunia. Karena semakin besar cinta seorang kepada dunia, akan semakin malas dari beramal untuk akhir. Orang kalau semakin besar cintanya kepada dunia, akan semakin pudar keimanannya. Akan semakin melemah semangat amalnya untuk akhirat. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang menginginkan supaya tidak tergoda dengan kehidupan dunia, maka hendaknya dia memperhatikan dua hal supaya selamat dari fitnah dunia. Yang pertama adalah memahami bahwa dunia ini finishnya adalah fana dan kehancuran. Ini harus kita sadari. Karir yang kita kejar mati-matian, popularitas yang kita impikan, harta, tahta, ya, yang kita banting tulang untuk menggapainya. Yakinlah bahwa semua itu akan bermuara pada satu titik, yaitu kepunahan, fana dan kehancuran. Mungkin kita yang akan meninggalkan dunia atau dunia yang akan melalaikan kita. Ya, Perhatikan sebuah hadis yang menarik yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Ibban dan lain-lain. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunia. Sesungguhnya apa yang dimakan oleh anak Adam dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan untuk dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sekalipun seseorang telah membumbuinya, telah memasaknya dengan enak. Ya, bayangkan masing-masing di antara kita makanan apa yang pernah kita makan yang paling enak. Apa? Pecel Madiun. Ya atau apa? Terserah. Karena itu orang relatif masing-masing. Tapi ingat satu hal yang dicontohkan, yang digambarkan oleh Nabi. Sekalipun orang masak enak, sekalipun dia telah membuat dengan nikmat, fandur mada yasir. Perhatikan ujung-ujungnya juga apa? Ujung-ujungnya apa? Ya kayak gitu juga kita akan buang. Ya. Bahkan kita akan merasa jijik darinya. Itulah dunia. Terkadang kita kejar, mati-matian, banting tulang. Tapi suatu saat nanti kita pasti berpisah dari dunia. Kita yang akan meninggalkannya atau dunia yang akan meninggalkan kita. Ini yang harus kita sadari. Kita semuanya di dunia ini hanyalah sementara. Perhatikan pula apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam As-Sahihah. Rasulullah pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istaballa tahta sajarah, summa raha anha wa Apa peduliku terhadap dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang melakukan perjalanan lalu singgah istirahat berteduh di bawah pohon. Setelah rasa letih, rasa lelahnya hilang, dia akan melanjutkan perjalanannya. Dia pasti akan meninggalkan dunia tersebut. Kita pun demikian, kita di dunia ini hanyalah sementara. Pada hakikatnya semua kita adalah seorang pengembara. Kita semuanya menuju suatu tujuan yaitu akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita tidak terfitnah dengan dunia adalah menyongsong kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan dan abadi. Ini harus kita sadari bahwa dunia yang kita kejar, yang kita banting tulang mati-matian untuk menggapainya, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan maka orang yang cerdas adalah orang yang mendahulukan, yang memprioritaskan sesuatu yang abadi, bukan tertipu dengan sesuatu yang hina dan fana. Tapi kebanyakan manusia seperti yang difirmankan oleh Allah, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu Bahkan kalian wahai umat manusia lebih mendahulukan dunia padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal dan abadi. Dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Perumpamaannya jauh sekali. Perhatikan perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dunia dengan akhirat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam fandur madza yarji Demi Allah tidaklah perumpamaan dunia dengan akhirat melainkan seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan lalu kemudian dia menarik kembali jarinya tersebut. Perhatikan, hanya berapa tetes air yang nempel di jarinya. Sesekali pergilah ke lautan. Pandanglah hamparan luas lautan. Celupkan tangan kita ke lautan. Ketika kita menariknya, berapa liter air yang nempel di jari kita? Ada satu ember? Nggak ada. Paling setetes dua tetes. Itu pun segera kering. Itulah dunia. Gak ada apa-apanya. Dia hanya satu tetes, dua tetes dibandingkan dengan amparan lautan yang begitu luas. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda riwayat Bukhari, la maudiu ahadukum la maudiu sauti ahadikum fil jannah khairun minat dunya wa ma fiha Sungguh tempat cemeti cambuk salah seorang di antara kalian di surga itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Itu baru tempat cambuknya saja. Itu lebih baik ya, dari dunia dan isinya. Apalagi nikmat-nikmat yang yang lain. Dengan memahami dua hal ini, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan ya godaan dan e, fitnah dunia. Ada. Kita adan dulu. Salat. Baik. Kita adan dulu, kemudian salat, kemudian kita lanjutkan insyaallah taala. Demikian insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat. Ya, sebentar lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أيها الأخوة والأحوات rahimani wa rahimakumullah pada kajian season yang pertama tadi telah kita jelaskan tentang hakikat kehidupan dunia dan macam-macam fitnah dunia yang hendaknya menjadikan kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Tetapi menjadikan akhirat sebagai tambatan hati kita semuanya. Oleh karenanya, seorang muslim harus bersikap cerdas terhadap dunia. Bukan berarti maksud pembahasan ini adalah agar kita mencampakkan dunia nggak usah mencari dunia, nggak usah kerja dan sebagainya. Tidak. Tetapi hendaknya bagi kita semuanya adalah menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Seperti tema kita. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Itulah sikap cerdas seorang muslim. Dia menjadikan dunia hanya sekedar dalam genggamannya. Adapun apa yang terpatri dalam hatinya tetap akhirat adalah tambatan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Taisa abdud dinar wa dirham. Sungguh celaka budak dinar dan dirham. Ya, Kenapa dia celaka? Karena dia menjadi budak-budak dunia. Hidupnya hanya sekedar untuk mengejar dunia. Siang malam ya, yang dia kejar, yang dia pikirkan hanya dunia. Bahkan banyak orang-orang miskin hari-harinya hanyalah untuk mengejar dunia sampai lalai sholatnya. Nah, ini paling ngenes ini. Udah melarat di dunianya, melarat lagi nanti di akhiratnya. Jangan sampai kita semuanya ayyul ikhwa seperti kriteria orang-orang kafir. Yaitu apa? Memprioritaskan dunia. Yang dia kejar ambisinya hanyalah dunia. Adapun akhirat maka ya mereka lalai darinya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun mereka begitu tahu begitu mengerti tentang masalah dunia tapi tentang akhirat mereka lalai dan ini sifat ini banyak kita temukan pada zaman kita sekarang ada di tubuh umat-umat Islam benar kata Hasan Al-Basri Wallah innahu la yablughu min ahadihim annahu yuqallibud dir'a ma bidufuri fayuhbiruka biwazni wa la yuhsinu yusalli. Demi Allah akan ada dari umat ini yaitu umat Islam yang meniru gayanya orang kafir. Dia sampai bisa menimbang emas dengan tangannya. Ya, cuman diginikan, oh ini sekian gram, oh ini asli, oh ini palsu. Ngerti betul tentang dunia. Wala yuhsinu yusolli. Tapi sholat aja nggak pecus. Sholat aja nggak bisa. Sholat sering dia lalaikan. Kalaupun dia sholat, sholatnya hanya sekedar gerakan. Nah, dan ini telah disabdakan dalam sebuah hadis. Sekalipun dalam sanatnya terdapat pembicaraan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna Allah yubhidu kulla ja'dhariyin jawadin sahabin bil aswar jifatin bil lail imarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhir Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang sombong, congkak, keras, sering teriak-teriak di pasar. Dia adalah keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Maksudnya kalau siang kerja kerja kerja, malam tinggal tidurnya. Bukankah ini yang terjadi pada kebanyakan umat Islam sekarang? Alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Dia begitu mengerti tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Ya. Oleh karenanya, ayolah wah, rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah dunia di tangan kita, tapi akhirat tetap di hati kita. Yakinlah bahwa rizki kita tidak akan berpindah ke tangan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang sangat menarik. Rasulullah pernah bersabda meyakinkan kita semuanya bahwa rizki kita tidak akan berpindah kepada orang lain. Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yaqrabu minal mauti la adrakahu rizqu kama adrakahu al mautu. Andaikan anak Adam lari dari rizki. Masya ada rizki lari. Ya. Ada yang lari dari rizki? Ada rezeki, ada duit, lari. Jarang, Pak. Tapi andaikan ada orang yang lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari kematian, rezeki akan mendatanginya, menghampirinya. Sebagaimana kematian pasti akan menghampirinya. Oleh karenanya orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia hanya menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan itu di seberangi, dilalui, bukan sebagai tempat yang abadi. Ya. Namanya jembatan itu tempat penyeberangan saja, bukan tempat tinggal. Demikian juga dunia. Dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Tempat sementara jangan dijadikan tempat yang kekal dan abadi. Ingatlah bahwa kita di dunia ini ya, di dunia ini hanya amal, tidak ada hisab. Besok di akhirat yang ada adalah sebaliknya. Yang ada adalah hisab tanpa ada amal. Sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa hadan hisabun wala amal dunia pasti akan meninggalkan kita dan kita akan menyongsong akhirat kita kita pasti meninggalkan dunia ini kemudian menyongsong akhirat. Dan masing-masing dunia dan akhirat memiliki pecinta-pecintanya. Jadilah kalian pecinta-pecinta akhirat, bukan pecinta dunia. Karena di hari ini, yaitu di dunia, yang ada adalah amal perbuatan, tidak ada hisab. Tapi esok, yaitu di hari kiamat, di akhirat, yang ada adalah hisab, gak pakai Maka orang yang cerdas adalah orang yang mati-matian untuk membangun istana surga, istana di surga, bukan mati-matian hanya untuk membangun istana di dunia. Kita banting tulang mati-matian untuk beramal ya, untuk mencari bekal setelah kematian kita. Bukan mati-matian untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya setelah kematian kita. Inilah orang yang cerdas sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka tidak tertipu dengan dunia. Mereka melihat kepada dunia, lalu mereka sadar bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal dan abadi. Maka mereka jadikan dunia ya, sebagai sarana menuju akhirat. Inilah orang-orang yang cerdas. Selanjutnya ma'asyiral muslimin setelah kita memahami dunia di tanganku, akhirat di hatiku, maka saya tambahkan satu kata lagi yaitu jadikan kematian selalu ada di pelupuk matamu. Kematian pasti akan datang menghampiri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin Dzaiqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Ya. Dan kematian tidak pandang bulu. Kecil, muda, tua, miskin, kaya, semuanya pasti akan ditatangi oleh kematian. Kita bisa saja berlindung dari serangan musuh. Kita bisa saja selamat dari kecelakaan. Kita bisa saja sembuh dari penyakit kita. Tapi ingatlah bahwa kita tidak akan bisa selamat dari kejaran kematian. Dimanapun kita berlindung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti menghampiri kalian. Sekalipun kalian berlindung di benteng yang paling kokoh sekalipun. Dan kematian apabila telah datang, kita tidak mungkin sanggup untuk menolaknya. Kita tidak mungkin sanggup untuk ya menghalanginya, apalagi menyuapnya menyogoknya, memundurkannya siapapun dan dengan apapun. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memundurkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Semuanya telah ditetapkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita selalu mengingat kematian. Rasulullah pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadzimil Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa yang dimaksud dengan penghancur kelezatan? Al-maut, kematian. Ini yang harus selalu kita ingat agar kita tersadar dari kelalaian kita, agar kita terbangun dari tidur kita, agar hati kita tidak keras, tidak membeku, dan tidak membatu. Said bin Jubair, seorang ulama uttabiin pernah mengatakan, "Lau farqa dzikrul mauti qalbi, la khasitu an yafsuda alayya qalbi." Andaikan hatiku tidak mengingat kematian, saya akan khawatir ya, dia akan menjadi rusak, menjadi membeku. Karena dengan mengingat kematian dan sering mengingat akhirat, kita akan mendapatkan banyak faedah. Setidaknya tiga faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadkir. Seorang yang mengingat kematian, mengingat akhirat, maka akan mendapatkan tiga faedah kata beliau. Faedah yang pertama adalah segera bertobat kepada Allah, tidak nunda-nunda. Nanti aja kalau udah tua. Siapa yang menjamin bahwa kita hidup sampai tua? Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Betapa sering kita dapati anak kecil yang masih lucu, ya, anak muda yang masih sehat, segar, kemudian Allah ambil nyawanya. Iya kawat taswif fa'innahu jundun min di iblis. Seorang ulama pernah mengatakan, jangan kamu menunda-nunda. Ya, kenapa? Karena itu adalah salah satu pasukan iblis. Yang kedua, di antara manfaat mengingat kematian adalah memotivasi kita untuk beramal kebajikan dan memperbaiki ibadah kita. Tatkala kita sholat, jika kita menyadari bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya secara khusyuk dan tumanina. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Salli salata muaddi. Salatlah seperti orang yang salat pamitan. Salat yang terakhir. Ya Allah, mungkin ini salat yang saya terakhir. Eh, salat terakhir saya. Setelah ini saya mungkin tidak bisa ruku dan sujud kepadamu. Ya. Yang ketiga, di antara manfaat mengingat kematian juga, mengingat akhirat adalah kona'ah dengan dunia. Merasa cukup dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak rakus, tidak iri. Ya, tatkala melihat saudara-saudara kita yang menyaingi kita dalam masalah dunia. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Ini kunci orang kaya warda bima qasamallahu takun ahlan nas. Kata Nabi, ridolah engkau dengan apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang paling kaya. Kalau kita kona'ah, nerimo kalau orang Jawa, ya. Nerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang kaya, tenang. Tapi kalau kita serakah, rakus terhadap dunia, berapapun gaji kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena sifat manusia adalah tamak terhadap dunia. Andaikan anak Adam memiliki dua lembah emas, dia pasti menginginkan yang ketiga. Dan al ikhwah sering-seringlah melihat orang yang lebih melarat daripada kita. Unduru ilaman huwa asfala minkum ilaman tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang lebih melarat dari kalian. Jangan lihat yang lebih hebat dari kalian, lebih kaya dari kalian supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat kematian banyak faedahnya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mengingat kematian? Saya ingin mengingat kematian, tapi bagaimana caranya? Mengingat kematian bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menghadiri majelis-majelisul ilm yang mengingatkan kita dengan akhirat, yang mengingatkan kita kepada kematian seperti majelis ya, ta'lim kali ini Insya insyaallah taala. Ya, dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, ya, diharapkan ya, kita bersemangat untuk akhirat dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dahulu seorang sahabat Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Sahibtul Hasan Al-Basri bin Anwa Isri Nasana. Saya berteman dengan Hasan Al-Basri 20 tahun lebih. Nasami itu fi majlisihi qat. Saya tidak pernah mendengar di majelis taklimnya dia mengatakan Buyi al-amir au uzil al-amir. Presiden ini dilantik, presiden ini di ya, dilengserkan. Wa inna ma kana hadisuhu al-akhirah wal maut. Yang selalu dia sampaikan di majelis taklimnya adalah akhirat, mengingatkan kepada kampung akhirat, mengingatkan kepada kematian. Oleh karenanya, ini juga menjadikan kita hendaknya selektif dalam mencari majelis taklim. Hindari majelis-majelis taklim yang hanya berisi provokasi, yang berisi kepada riba, ya, celaan, ya. Nah, tetapi carilah majelis taklim yang bisa menambah keimanan kita, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita kepada kematian, yang bisa melembutkan hati kita. Yang kedua di antara cara untuk mengingat kematian adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berisi tentang hari kiamat, dahsyatnya adab kubur, ya, surga, neraka, semua itu pasti memberikan motivasi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, "Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung kau akan lihat gunung tersebut hancur lebur gunung yang keras andaikan Al-Qur'an ini diturunkan kepadanya akan hancur tapi hati manusia terkadang lebih keras daripada gunung. Sering dibacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi malah cengengesan. Ya. Tetapi tidak menggerakkan hati kita. Tidak menggetarkan hati kita. Padahal dalam waktu yang sama, ketika disampaikan kepadanya seruling-seruling setan, ya kakinya bergoyang semua ini ayyuhal ihwar merupakan kerasnya hati manusia yang ketiga di antara cara untuk mengingat kematian juga adalah dengan ziarah kubur ya menyaksikan orang yang meninggal dunia mengurusi jenazah dan sebagainya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhir." Dulu saya pernah memang melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhir. Oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf apabila ziarah kubur apabila mengantar jenazah banyak di antara mereka yang menangis. Bahkan Utsman bin Affan ketika mengantarkan jenazah ya, dia menangis sampai membasahi jenggotnya. Ya, tidak seperti kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang ziarah kubur, ya, malah cengengesan, sendal gurau, ya, guyonan, seakan-akan dia ber, bukan berada di kuburan. Padahal dengan menyaksikan saudara kita yang dikubur, yang dahulunya mungkin dia kaya, yang dahulunya mungkin dia bersenang-senang, bergembira dengan kita, sekarang dia harus sendirian dalam kegelapan tanah. Tidak ada harta, tidak ada anak yang menemaninya. Sekarang kita mengantarkan jenazah saudara kita. Suatu saat kita yang akan diantarkan. Sekarang kita mensolati saudara kita. Suatu saat kita yang akan disolati. Sekarang kita menguburkan saudara kita. Suatu saat kita yang akan dikuburkan. Demikian. Ya, seorang muslim ya selalu e, mengingat kematian. Oleh karenanya ayo lewat dengan memahami bahwa kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Bekal apa yang telah kita siapkan setelah kematian? Apa yang telah kita perbuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau saja orang kalau mau bepergian, dia pasti mempersiapkan bekal. Kalau kita mau bepergian pasti menyiapkan bekal. Entah makanan, minuman, pakaian, HP, ces dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan safar. Maka demikian juga ayol ehwa hendaknya kita mempersiapkan diri untuk perjalanan yang jauh yaitu perjalanan menuju akhirat. Wa tazawwadu zadit taqwa. Berbekalah oleh kalian dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwa." Sesungguhnya setiap perjalanan itu butuh bekal. Maka berbekallah oleh kalian untuk perjalanan di dunia menuju akhirat kalian dengan bekal takwa kepada Allah. Maka hendaknya kita menyiapkan perbekalan untuk menuju akhirat ini dengan bekal-bekal yang bermanfaat. Di antaranya saya sampaikan secara singkat bekal tauhid ini yang paling inti. Bekal iman. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Tauhid dia menjaga, tauhidnya, dia menjaga keimanannya, tidak menodainya dengan kesyirikan sampai Allah mencabut nyawanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal sampai ya kecuali dalam keadaan Islam atau Yang kedua, bekal yang kita butuhkan menuju perjalanan akhirat adalah bekal ilmu. Ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah lentera yang menyinari perjalanan kita. Orang kalau bepergian saja butuh ilmu Coba kalau kita mau ke Jakarta, ya beranikah kita hanya bermodal nekat, nggak ngerti alamat tujuan kita, nggak ngerti ya naik kendaraan apa, rutenya apa, pasti kita akan mempersiapkan. Nanya-nanya dulu, naik apa, alamatnya yang jelas di mana. Maka demikian juga ya dalam perjalanan menuju akhirat kita butuh ilmu. Supaya apa? Kita tidak kesasar. Kalau di dunia kesasar masih mending. Tapi kalau kesasar di akhirat, ya, pinginnya ke surga, eh malah kesasar ke neraka. Karena nggak punya ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena ikhwan, mari kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Karena kita selalu membutuhkan cahaya. Bayangkan, kalau kita nggak ada cahaya, kesandung. Kita nggak nggak akan bisa ya jalan dengan tenang. Ya, bayangkan kalau rumah kita mati lampu. Gimana coba? ya, sanduk ya bentur tembok kepleset ini itu demikian juga kalau kita ini nggak memiliki cahaya ilmu agama ya seperti itu mengira yang sunnah dianggap bid'ah yang bid'ah dianggap sunnah tauhid dianggap syirik syirik dianggap tauhid gampang ditipu orang nah yang ketiga di antara bekal yang paling penting untuk menuju perjalanan akhirat ya adalah bekal amal. Bekal amal. Karena surga diraih dengan amal. Watilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum malu. Itulah surga yang Allah janjikan kepada kalian karena sebab perbuatan kalian. Hanya kita harus beramal karena amal adalah pengetuk pintu surga. Ya, sekalipun amal tidak sebanding dengan surga. Tapi setidaknya dia bisa mengetuk pintu surga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya. Yang keempat, bekal yang paling penting untuk kita persiapkan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi, "Wa tazawwadu fa inna zadi takwa Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan maksiat karena itu adalah merusak dan meracuni hati kita. Ya. Dan yang terakhir, bekal yang paling penting menuju perjalanan akhirat adalah sabar. Kalau perjalanan di dunia saja butuh sabar, ya, capek, macet, ya, uh, eh, apalagi ya mungkin kecopetan mungkin kehabisan bekal dan sebagainya sehingga Nabi SAW mengatakan as atau minal ada safar itu adalah sebagian dari siksaan maka demikian juga perjalanan menuju akhirat perjalanan menuju surga harus sabar harus sabar banyak tantangan banyak godaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Masalul mukmin masalul zara. La tazalu riyahu tufiu." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon. Lihatlah pohon. Ya, siang hari kepanasan, malam hari kedinginan, hujan, kehujanan, mending kalau manusia. Panasan berteduh, ya. Kehujanan berteduh, lah pohon berteduh kemana? Tapi dia begitu sabar. Dia begitu sabar, dia tegak, Maka demikian seorang mukmin. Apapun cobaan yang menimpahnya, dia hadapi dengan kekuatan imannya. Makanya Nabi bersabda, "Ajaban li Amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan ujian, cobaan, dia sabar dan itu pun baik baginya. Ya, jangan hanya karena naik BBM, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Naudzubillah. Ini bukan potret seorang mukmin yang sejati. Ya. Nah, demikian ayolah ahwat wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pembahasan tentang dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menyadari hakikat kehidupan kita di dunia sehingga kita tidak tertipu dengannya. Selanjutnya, barangkali ada beberapa pertanyaan. E, kita jawab semampunya. Kalau nggak bisa, saya akan bilang wahu, a'lam. Ustaz, kadang anak pengen rumah sendiri. Bagaimana dengan keinginan anak tersebut? Manusiawi. Setiap orang pasti menginginkan punya rumah sendiri. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Ya, dibuat indah pada manusia cinta kepada ya wanita, harta, anak-anak, manusiawi, bukan suatu yang tercela. Jadi perlu saya tegaskan, pembahasan kita ini bukan berarti kita mencampakkan dunia. Tidak, salah. Kita mengambil dunia secukupnya. Ya, tidak lalai dari akhirat. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Bukan berarti kalau gitu udah nggak usah punya rumah sendiri, ya nggak usah kerja, eh bukan. Itu nanti Eh, orang-orang uh, ya yang menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya rumah sendiri, para sahabat punya sendiri, punya rumah sendiri. Bahkan Allah menjadikannya sebagai nikmat dalam Al-Quran. Ya, nah, jadi tidak tidak mengapa. Tapi jangan sampai melalaikan kita. Kadang ada sebagian orang ya terlalu berlebih-lebihan terhadap rumahnya yang ini masih kurang aja bangun dua bangun tiga ya udah bosan lagi ganti lagi ya pindah ke tempat yang lain lagi jangan sampai kita ya larut dengan kecintaan kita kepada dunia adapun orang punya rumah sendiri wajar semua orang pasti menginginkan punya rumah sendiri bahkan itu termasuk nikmat karena rumah adalah tempat ya kita berteduh tempat kita beristirahat tempat kita bercengkrama dengan keluarga, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadikan uh, orang yang diberinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz istri saya hamil satu bulan dan ditemukan kista di rahim setelah USG. Apakah bisa disembuhkan dengan sodako? Taib. Uh, yang pasti semua penyakit ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Oleh karenanya kita tidak perlu pesimis. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa segala penyakit pasti ada obatnya. Dan salah satu obatnya adalah dengan bersedekah. Ya, salah satu obatnya adalah dengan bersedekah. Ini benar dan ada hadisnya. Uh, saya teringat dengan kisah menarik yang dibawakan oleh Imam ad zahabi rahimahullah dalam biografi Al-Imam Ibnul Mubarak. Dalam biografi Imam Ibnul Mubarak, pernah ada seorang datang kepada Imam Ibnul Mubarak mengeluhkan tentang borok yang ada di kakinya yang sudah dibawa diobatkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan, pergilah ke suatu tempat di sana banyak orang membutuhkan sumur. Galilah sumur di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup ya dengan eh, dengan eh, sebab amal tersebut borong ya darah. Kalau kamu mengalirkan ya mudah-mudahan itu bisa uh, juga menutup ya penyakitmu. Setelah orang tersebut melakukan apa yang disarankan oleh Imam Ibnu Mubarak, qaddara wa Allah mentakdirkan itu adalah sebab kesembuhannya. Orang tersebut sembuh. Nah, mohon dijelaskan apabila Al-Qur'an diletakkan di atas gunung maka gunung itu akan hancur. Ini bukan mushaf Al-Qur'an ditaruh di gunung ini bukan. Ini perumpamaan tentang dahsyatnya Al-Qur'an. Andai saja Andai saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, bukan kepada manusia. Gunung yang begitu keras, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan gunung ini kepada mereka, gunung pun gak kuat. Ya, saking dahsyatnya Al-Qur'an. Tapi manusia kadang-kadang lebih keras daripada gunung. Ini maksudnya. Ini bukan berarti nanti taruh coba ditaruh mushafnya di atas gunung. Wah, ini terlalu apa ini tekstual. Ustadz saat ini apa-apa mahal, sekolah mahal, bahan pokok mahal. Ini apa ini curhat ini. <laughs> e, kalau kita bekerja biasa saja hasilnya nggak mencukupi, bahkan sudah kerja keras pun kadang hasilnya untuk membiayai pendidikan anaknya tidak cukup. Namun saat kita benar-benar mau fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, waktu kita tersita dan lalai dari urusan akhirat. Menuntut ilmu jarang, amal sunnah sering ditinggalkan. Lalu seperti apa harusnya agar keseimbangan atau urusan akhirat kita tidak tertinggal tanpa harus mengorbankan urusan memenuhi kebutuhan kita di dunia. Seperti tadi saya katakan, ayol ehwa, yang terpenting adalah kona. Ya, jadikan itu sebagai ya acuan dalam hidup kita. Kalau kita kona'ah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka segalanya akan cukup. Ya, segalanya akan cukup. Tapi kalau kita rakus terhadap dunia, kerja apapun, gaji seberapa pun, gak akan cukup. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasamallahu laka takun ahnan nas." Ridolah kamu dengan apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang paling kaya. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah hindari gaya hidup mewah. Ya. Hindari gaya hidup mewah. Udah tahu semuanya mahal, sekolah mahal, barang-barang pokok mahal, tapi gayanya gaya orang kaya. Udah tahu gajinya pas-pasan, gayanya gaya orang kaya. Hindari. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk hidup sederhana. Di antara doanya yang dipancatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma jal, ya, li ali Muhammadil kuta. Ya Allah, jadikan kecukupan bagi keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecukupan sederhana. Lihatlah kehidupan Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an berbulan-bulan dapurnya nggak keluar asapnya. Maksudnya nggak pernah masak. Kenapa nggak masak? Gak ada yang dimasak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang paling mulia. Jadi, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Eh, jangan jadikan kefakiran, kemiskinan, seretnya rizki, barang-barang mahal, ya itu alasan bagi kita untuk mengejar dunia lalai dari akhirat kita. Tidak. Rasulullah tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Wallahi mal faqra alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Walakin ahsa antum satu alaikum dunya. Tetapi yang saya khawatirkan justru jika dunia dibentangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama min qablikum. Lalu kalian berlomba-lomba berambisi mengejar dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Fa kama qad Lalu menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi qanaah ya, mari kita kuatkan qanaah kita, ridho dengan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Kemudian hindari gaya hidup mewah, hiduplah dengan sederhana. Ya, sederhana. Kalau memang nggak bisa, ya, karena uh, apa namanya Uh, pendapatan kita pas-pasan, ya berarti cari sekolahan yang, ya, yang murah tapi berkualitas agamanya tetap. Ya, nah. Jadi yang paling penting adalah jadi jangan dipaksakan gitu. Jangan di, dipaksakan misalkan pendapatan jangan kemudian makannya pengennya yang enak-enak terus nyate ini kan disesuaikan gitu maksudnya. Nah, saya mendengar orang yang mengatakan orang yang mati itu tempatnya sudah enak. Buktinya tidak ada yang kembali dunia. <laughs> Saya mendengar orang yang mengatakan orang yang mati itu tempatnya sudah enak. Buktinya tidak ada yang kembali ke dunia. Andai kita tahu dalam Al-Quran, orang-orang kafir berandai. Mereka dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengawali hidup baru lagi. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya? Jadi tidak semuanya manusia mengatakan bahwa mati itu lebih enak. Kalau dia orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan surga, dia akan mendapatkan nikmat, maka kematian baik baginya. Tapi bagi orang-orang kafir, ya, yang dinampakkan neraka baginya, yang selalu disiksa di neraka, ya, maka dia pingin untuk apa? kembali lagi, dihidupkan kembali oleh Allah sehingga dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya. Ini, ya. Jadi ini eh, nggak e, benar secara mutlak, ya, secara umum seperti ini nggak benar, diperinci. Kalau dia orang yang beriman, ya kematian lebih baik baginya memang, karena dia akan mendapatkan surga, nikmat yang lebih jauh, lebih e, indah daripada dunia. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang maksiat yang mendapatkan siksa, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Ya, memberikan memberikan uh, pahala bagi orang-orang yang beriman dan memberikan siksaan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Katanya neraka itu banyak dihuni kaum wanita. Apakah ini ada hubungannya dengan fitnah wanita, yaitu masalah perzinaan yang banyak disebabkan karena wanita? Ya, uh, kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita benar. Yang bersabda demikian adalah Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil awa in uwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Rasulullah pernah bersabda dalam khutbah Id, ya, ini uritun nar faida aksaru ahliha minan nisa. Saya diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah neraka, eh, adalah kaum wanita. Kemudian ada seorang wanita yang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Kaum wanita itu ya lebih banyak penduduk neraka. Rasulullah mengatakan li'anna kunna ya tuksirna syaka wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mengeluh. Lihat aja ibu-ibu kalau sudah kumpul ngeluh gaji suaminya dikit. Ngeluh barang-barang pada mahal, terutama ibu-ibu di pasar yang disalahin presiden, yang disalahin ini, wah pokoknya macam-macam. Selalu mengeluh. Wa takfurnal ashir dan kalian mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ya. Nah, namun perlu diketahui bahwa hadis-hadis seperti ini bukan berarti Islam mendolimi kaum wanita. Ini harus dipahami. Karena ada sebagian orang mengatakan tuh, ya, Islam nggak adil kepada kaum wanita. Buktinya menjadikan wanita itu ya kebanyakan penduduk neraka. Ini adalah untuk peringatan sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat, bukan berarti untuk menghinakan kaum wanita. Islam adalah agama yang sangat memuliakan kaum wanita. Bahkan dalam surat Al-Qur'an ada surat khusus yang namanya surat An-Nisa, kaum wanita sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Ya, surat laki-laki aja nggak ada. Hmm. Bagaimana hukumnya seorang merukyah lewat telepon? Lewat telepon, SMS, WhatsApp, Facebook. Emang bisa SMS di rukyah gitu? Kalau telepon mungkin ya. Kalau telepon mungkin. Kalau SMS gimana merukyah sama SMS? Ya. Taib, mungkin. Ya, mungkin seorang meruqyah dengan cara apa? Ya, dengan jarak jauh, ya, dengan telepon, kalau WhatsApp bisa ya. Kalau Facebook gimana meruqyahnya? Ya, kalau WhatsApp kan bisa atau telepon bisa. Facebook pakai apa? Oh ada, kirimkan audionya, suaranya gitu ya. Baik. Yang penting adalah dengan e, eh, merukyah kalau bisa langsung tentu itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang mungkin kan ya eh, nggak e, bisa datang karena jauh misalkan ya. Tapi ayo lehwa ada satu hal yang penting. Sebenarnya merukyah masing-masing kita bisa merukyah dirinya sendiri. Kadang termasuk kesalahan seorang itu minta kepada rukyah itu kepada seorang tertentu. Pada dasarnya, semua kita bisa merukyah diri kita sendiri. Ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita bentengi diri kita dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah benteng yang paling kokoh untuk menghindarkan diri kita dari kejahatan-kejahatan jin, sihir dan sebagainya. Jadi eh, apa namanya? rukyah dengan telepon ya atau media-media sekarang boleh-boleh saja sekalipun kalau secara langsung itu lebih apa? Lebih bagus. Hukum asalnya adalah secara langsung karena itu lebih mengena. Ya, lebih mengena. Tapi kalau memang misalkan karena nggak mungkin bisa datang karena jauh dan sebagainya, e, tidak mengapa insya Allah. Ya. Syekh e, salah satu syekh kita ya pernah mengatakan dia merukia orang ya yang berada di luar negeri dengan jar, dengan telepon. Bagaimana hukum menjadikan ru'yah sebagai profesi pekerjaan dan membuka praktek pelatihan ya, masal. Taib. Kami tidak men pernah mendapati di hal itu sebagai kebiasaan salaf. Ya, kebiasaan salaf mereka tidak menjadikan ru'yah sebagai profesi dan tidak e, menjadikannya sebagai e, apa namanya sebagai pekerjaan. Ya, sebagai per, ya, sebagai pekerjaan. Oleh karenanya, ya profesi sebagai rukyah perlu dihindari. Tapi kalau memang ada orang yang membutuhkan, ya, maka kewajiban bagi kita adalah membantunya. Tapi eh niatkan ikhlas kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan ikhlas kita membantunya. Sekalipun boleh juga untuk mengambil kalau seandainya dia memberi upah tapi bukan dijadikan sebagai apa? profesi. Ya, tidak dijadikan sebagai profesi. Karena khawatirnya menjadikan ya e, amalan akhirat untuk dunia. Apakah seorang bercita-cita menjadi dokter, presiden, termasuk panjang angan-angan? Gak ada masalah. Yang penting ya adalah bertakwa. Gak apa-apa kita bercita-cita sebagai seorang dokter, tapi dokter yang bertakwa. Tidak mengapa kita menjadi bercita-cita untuk menjadi seorang presiden, asalkan presiden yang bertakwa. Kuncinya bukan hanya pada sekedar angan-angan belaka. Tetapi yang paling penting adalah usaha. Kalau cuma angan-angan saja menghayal, ya, tapi nggak ada usaha, nggak ada ketakwaan, nggak ada iman, percuma semua itu. Ya. Nah, Apakah orang kaya lebih lama hisapnya? Ya, orang kaya lebih lama hisapnya. Karena setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah SWT tentang dua hal. Ya, eh, tentang empat hal. Salah satunya adalah tentang hartanya. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah dan tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia alokasikannya? Dia belanjakan untuk apa? Ya, kalau uang kita dikit, ya berarti hisapnya pun apa? Tentang hartanya dikit. Tapi kalau banyak, ya pemeriksaannya pun lama kan gitu. Itu wajar. Ya, pemeriksaannya. Ini ada pertanyaan tapi panjang ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang terakhir ini. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Iya. Sementara kenyataan sekarang kalau orang sudah kerja, apalagi sebagai pengusaha, mau nggak mau pasti banyak waktu yang digunakan untuk membesarkan dan mengurus bisnisnya. Karena persaingan makin ketat. Maka memaksa mereka para pengusaha kerja keras dan kerja cerdas yang menyita banyak waktunya. Pertanyaannya, bisakah pengusaha seperti ini dikatakan cinta dunia? Dan bisakah pula meskipun pengusaha ini kerja keras untuk bisnisnya tapi bisa jadi orang yang zuhud? Yang terpenting tadi, tidak melalaikan apa? Akhirat. Kalau dia bisnis, para sahabat juga banyak yang kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sukses. Makanya hadis-hadis yang mereka riwayatkan pun sedikit dibandingkan dengan Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah dan yang lain-lain. Ya. Itu satu hal yang manusiawi. Kalau orang eh, apa namanya sibuk kerja, ya berarti akhiratnya akan lebih apa? Kurang. Tapi mereka menjadikan harta mereka untuk akhirat. Kita juga butuh orang-orang kaya. Kita juga butuh orang-orang pengusaha. Asalkan harta yang Allah titipkan kepada mereka tidak melalaikan mereka dari akhirat. Justru dijadikannya sebagai ya, membantu akhirat. Lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Utsman bin Affan, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka orang-orang kaya tapi tidak tertipu dengan kekayaan mereka. Kekayaan mereka mereka gunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan, tidak perlu kita iri hati dengan saudara kita. Karena manusia memang ada yang dijadikan ada yang kaya, ada yang mis, miskin, ada pria, ada wanita. Karena memang itu sunnatullah, roda kehidupan. Andaikan semua kita kaya, siapa yang mau bekerja? Andaikan semua miskin, siapa yang mau mengupah? Ya. Jadi memang suatu hal yang manusiawi ya bahwa ada yang kaya ada yang miskin yang paling penting mari kita gunakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan agama Allah yang kaya gunakan kekayaannya untuk membela agama Allah SWT ya yang miskin mungkin dia diberi kekayaan oleh Allah dalam masalah yang lain keahlian potensi di yang lainnya diberi dalam masalah ilmu mungkin diberi dalam masalah waktu ya mari waktu yang Allah berikan kepadanya, keahlian yang Allah berikan kepadanya, ya, gunakan untuk membela agama Allah. Semua kita punya potensi. Semua kita punya potensi. Para sahabat dulu juga nggak miskin semuanya, nggak kaya semuanya. Punya potensi masing-masing. Ada yang kaya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka menggunakan kekayaannya membela agama Allah. Ada yang diberi kelebihan dalam masalah ilmu seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar. Mereka gunakan ilmunya membela agama. Ada yang diberi keahlian dalam masalah syair, sastra. Seperti Hasan, penyair Rasulullah. Dia gunakan keahliannya membela Rasulullah SAW. Ada yang diberi kelebihan dalam masalah perang seperti Khalid bin Walid. Dia gunakan keahliannya dalam membela agama Allah. Ada yang memiliki keahlian hanya sekedar nyapu masjid seperti budak wanita hitam. Ketika meninggal dunia Rasulullah bertanya kepadanya, eh, Rasulullah bertanya tentangnya. Mana budak wanita yang biasa membersihkan masjid? Maka tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Semua kita pasti punya potensi. Ya, maka gali potensi tersebut dan gunakan potensi tersebut untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.